بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه الشاكر هو الذي يبخل بأوقاته لا يضيئها في غير طاعة أعظم من بخله على المال لأن حقيقة الشكر صرف النعمة فيما خلقت له كما قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد شعرا إنما رأس مالك العمر فأمره بفعل الجميل والمكرمات وغيره wa'mur bi awradil ibadati umraka al-fani wa sa'ati zamanil muzma'i falyakunil akilu dhaninan bi awqatih hmm. Orang yang syukur itu pasti dia bakhil dengan waktunya Medit sama waktu zamannya Maksudnya la yudayyi'uha fi ghair ta'ah. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk selain taat kepada Allah. Itu orang yang syukur. Tapi kalau ada waktunya buat nyanyi, buat bal-balan, buat majelas, buat main kartu, itu namanya tidak mensyukuri Allah. Dikasih umur waktu disia-siakan. Itu tidak mensyukuri nikmatnya umur itu. Malah orang yang syukur itu dia kikir dengan waktunya untuk daripada lupa kepada Allah lebih daripada kikirnya terhadap orang yang bakhil terhadap hartanya. Dia ya apa ngetok ngetokno dua itu, koyok setruk ini ngabutis dengan mati. Dipikiri seperti ruhnya yang keluar itu. Begitulah juga mereka tadi itu enggan, eman, ya Allah. ini kalau anak lupa, kalau tidak dikir, kalau tidak itu, itu orang yang syukur begitu. Jaga waktunya lebih daripada orang yang bakir jaga hartanya. Karena hakikat daripada syukur adalah sorfun ni'mah fima khuligat lah menggunakan nikmat sesuai dengan yang Allah ciptakan nikmat baginya. Ini Allah berikan mata untuk apa? Untuk ngelihat yang baik-baik, bukan ngelihat auratnya orang. Kamu guna, gunakan untuk melihat wajahnya orang soleh, memandang orang tua kamu dengan rasa hormat. Intinya mensyukuri nikmat mata. Allah kasih harta untuk apa? Untuk Dekhonan tok ini. Untuk membantu fukorol masakin, anak yatim, untuk yang lainnya. Lah, inti gunakan itu berarti inti menggunakan nikmat sesuai dengan ha? yang Allah ciptakan itu untuknya. Duit itu duduk kayak itu ku bentul. Jarum. Duit itu ah, kamu berikan kepada keluarga untuk belanja. Kalau masih lebih anak yatim, fukorol masakin, itu mensyukuri nikmat. Tuku rong pak mari ngono gak tau sedekah blas. Ya rugi kau, gak mensyukuri nikmat. Nah. Al-Habibullah berkata Inna marok sumalikal umru Modal kamu itu adalah umurmu Fa'murhu bifi'il jamili wal, makruma, wal makrumati Karena itu makmurkanlah umur kamu dari itu dengan perbuatan yang bagus dan mulia. Modal kamu itu umur, kata Al-Habib Haddad. Kalau kita punya modal, yang kita harapkan apa dari modal itu? Hasil faedah. Modalnya khomsin miliun 50 juta, faedahnya dia 20 juta. Bagus, lebih meningkat 30 juta, tambah bagus, tambah banyak faedahnya tambah bagus. Punya modal 50 juta, tidak tambah-tambah faedah pancet 50 juta. Bodoh. Punya modal 50 juta, rugi sekejuta juta. Bukan bodoh, gendeng itu sudah. <laughs> Begitulah juga dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala 50 tahun, 60 tahun atau apa kon. Ada isinya regut, makan, majelas, jalan-jalan, bal-balan, cerita ngalor ngidul misalnya ini. Ndak maksiat, tapi tidak taat, bodoh. Masya Allah umurnya 50 tahun tapi setiap malam istiqomah rongatus rokaat. Setiap tiga hari hatam Al-Quran. Wah sedekah sana sedekah sini misalnya. Wah ini untung banyak dengan umurnya ini. Ada lagi lain lagi. Umurnya berapa? 50 rokaat. Zinobing merongewu. Wah namanya bir itu sudah berapa ribu liter itu yang dia minum. Judi itu dan ini. Ini orang rugi. Ini. Nah, karena itu orang yang mensyukuri Allah bakhil dengan umurnya. Jangan sampai digunakan lupa kepada Allah SWT. Wa'mur bi'auradil ibadati umrah kalfani wa sa'adiz zamanil muzma'i. Oh, makmurkan dengan membaca dengan rutin ibadah kamu. Wirid itu maksudnya rutin ibadah. Hah? Umurnya kamu ini yang bakal habis ini makmurkan dengan rutin ibadah. Ayo nah, ibadah sing rutin. Ula oh, Allah saya rutin we setiap hari satu. Tak apa-apa bagus. Astagfirullah satu. Solawat satu. Subhanallah satu. Alhamdulillah satu baca Quran satu juz, sholat duha empat rakaat, tak iso wolu papat, koplia, sholat berjamaah, rutin kamu kerjakan. Apalagi kalau seluruhnya ibadah full. orang dulu itu syukur terhadap ini, oh, ada ada yang lupa kepada Allah. Fagil mukaddam, wiridannya selain Al-Quran, selain dikir, Selain yang sunnah-sunnah ditambahin baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seratus ribu kali. Abdullah bin Muslim bin Tahir nih. bukan yang kita baca majmu' itu. Abdullah bin Muslim bin Tahir itu setiap hari sholawatnya 25 ribu kali. Istighfarnya 25 50 kali. Wahadat zaman masih masa mudanya belajarnya dulu itu setelah dari belajar masuk khulwahnya nggak keluar kecuali setelah 200 rakaat. badannya tinggi-tinggi Kita orang dua rokaat mesti ngaku wali. Pondok tasbih harganya Alvin Homsaminya diputar satu kali udah cerita langit sudah. <laughs> Ayah, kamil kali. وقال رضي الله عنه نحن بقراءتنا هذه نتعرض لنفحات الباري تعالى نرجو يحصل لنا لطف كبير وما ذلك على الله بعزيز ولكن عسى الهمم تتعاضد hatta tanzilal altaf fa innal khaira kullahu fil himmah au kama qal kita ini dengan bacaan kita nata'arrad linafahat kita ini sebetulnya menggadang-gadang untuk mendapatkan nafahat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kita mengharap yahsul lana lutuf kabir. Kita mendarap mendapatkan lemah lembut dari Tuhan. Seakan gak tego daripada Tuhan gitu. Lemah lembut daripada Tuhan. Wa madzalika 'ala Allah Aziz dan itu bukan satu hal yang mustahil atau memberatkan atau jarang Tuhan menurunkan itu enggak enteng kok Tuhan itu memberikan lutuf saakenan Tuhan itu sama hambanya kita baca wirid itu cini saaken Tuhan ini tidak tego sama dengan eh, kadang-kadang uh, ngamen dari itu lagu ini lagu melas ya ibu tiri misalnya biar di seakan seakan nih gitu loh. Oh berarti arek iki arek yatim ditinggal ambek ibuke, dikeki 50.000 gitu. Kan kadang-kadang ada kan gitu. Lah kita juga begitu sama Allah. Kita ini ibadah macam-macam itu nata'arud linafahatil bari. Kita ini menggadang-gadang anugerah Allah. Kita ini minta supaya Allah itu gak tega sama kita. seakan Macam ini benar. Kita memang begitu. Nah, dan itu bagi Allah adalah gampang karena Allah itu maha rahmat memang. Karena Allah itu maha rahmat. Kemudian dikatakan lakin asal himam tata tata'awad. Tapi kita harus punya semangat. Semangat kalau sudah kuat hatta tansilal altaf sampai Tuhan tadi itu benar-benar menyaksikan kita betul-betul semangat tidak tega dengan kita rahmat sama kita fa innal khaira kullah fil himma karena semuanya itu kebaikan terkumpul dalam semangat nih And kamu menjadi pekerja yang baik gak kenal lelah kamu sudah Wah, diangkat itu dan gak tega juragan nih eh, pakai mercy ha ya eh? Nggak tega juragannya. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Ada satu murid, dia mutola'ah, dia itu, dia ini. Oh, semangat khidmat sama gurunya. Tak kayak pondok kan. Hai. Kita juga begitu, kita semangat ibadah, semangat ibadah, oh, malam mulai baca Quran, zikir itu dan ini. Ah, Allah menyaksikan itu semuanya. kak egois, dibantu sama Allah. Semua itu pada semangat. Ada murid, ustaz ini khayir sudah tidak apa-apa. Anak walaupun antuk nol, saya tetap insya Allah tidak dikeluarkan dari pondok ini. Tempilingan naik murid begitu itu sudah. Ini kurang ajar ini. Ada pegawainya kamu. Ada kejurakan anak ini bukan karena apa? Nulung saya karena itu regut ya nah misalnya. Tidak kerja. Faham ya? Ya tiba dipecat ini, ini kurang ajar. Allah itu Rahman Rahim. Ya Allah berkat syafaat Nabi Muhammad masuk surga. Eh terus main kartu. Eh terus kita nyanyi. Lah. Ini kan ngenyek sama Tuhan ini namanya. Ini mancing Allah murka. Ini mancing Allah marah namanya. Nah, karena itu yang semangat ibadah. Nah, di situ ada ta'arud linafahat. Di situ adalah membuat Allah akan rahmat kepada kamu, Allah akan cinta kepada kamu. Wallahu a'lam.